Kajian kita dari Usul fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin di mana kita sampai pada pembahasan al-hikmah min nuzulil Quran mufarraqan. Hikmah dari turunnya Al-Quran secara terpisah-pisah. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا dari pembahasan pembagian Al-Quran menjadi Makki dan Madani maka menjadi jelas bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terpisah. Wali nuzulihi ala hadha al-wajh hikamun katsirah minha dan turunnya Al-Qur'an secara terpisah-pisah ini memiliki hikmah yang banyak diantaranya awalan tasbitu kalbin nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menguatkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata seandainya Al-Qur'an diturunkan sekali turun saja kadzalika yakni kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an dalam keadaan terpisah-pisah li nuthabbita bihi fuadaka untuk menguatkan hatimu warattalnahu tartila dan agar kami bisa membacakannya dengan tartil. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan satu permisalan kecuali kami datangkan dengan satu kebenaran dan dengan tafsir yang paling baik. Thaniyan an yusahil 'ala nasi hifdhahu wa fahmahu wal 'amal bihi. Hikmah yang kedua, Al-Quran turun sedikit demi sedikit adalah untuk mempermudah manusia bisa menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Haythu yaqra alaihim syai'an Fasyai'a Sehingga mereka bisa membaca atau dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 'ala ونزلناه تنزيلا Dan Al-Qur'an yang kami pisahkan agar engkau bisa membacanya kepada manusia, engkau membacakan kepada manusia dengan pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila dan kami turunkan sedikit demi sedikit. Hikmah yang ketiga, tansyitu al-himam. Likabuli ma nazala minal Qur'an wa tanfidhuhu. Yaitu untuk memberikan semangat untuk bisa menerima apa yang turun dari Al-Quran dan kemudian bisa mengamalkannya. haythu yatashawwakun nas bilahfin wa syaukin ila nuzulil ayah di mana manusia rindu untuk bisa mendapatkan Al-Qur'an, turunnya ayat terkait dengan urusan-urusan mereka. La siyama inda istidadil hajah ilaiha, terlebih lagi tatkala ada hajat ya, kebutuhan mereka yang sangat mendesak untuk turunnya ayat kama fi ayati al-ifki wal li'an sebagaimana dalam ayat-ayat ifki dan li'an. Rabi'an at-tadarruj fi at-tashri'. Hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an mufarraqan terpisah sedikit demi sedikit adalah at-tadarruj fi tashri' yaitu proses penurunan syariat sedikit demi sedikit hatta yasila ila darajati al-kamal dari proses tersebut sehingga sampai pada keadaan sempurna turun semuanya kama fi ayati al-khamri alladhi nasha'a an-nas alaihi wa alifuhu seperti ayat-ayat khamr di mana manusia hidup di atas khamar tersebut. Mereka terbiasa dengan minum khamar. Wa kana as sa'ab 'alaihim an yujabahu bil man'i minhu man'an batan. Dan sesuatu yang sulit atas mereka apabila langsung mereka dilarang ya dengan larangan secara total. Fa nazala fi sya'nihi awalan Qauluhu ta'ala, maka contohnya di sini bahwa Al-Qur'an ketika melarang khamr itu dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ini ayat yang pertama kali turun melarang khamr. Dan kita perhatikan bagaimana bentuk larangan tersebut. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan berjudi. Katakan keduanya adalah dosa besar dan memiliki manfaat untuk manusia akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum ini ayat yang pertama turun melarang khamer Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan terdapat dosa besar di dalam khamer Memang ada manfaatnya untuk manusia, tetapi jika dibanding-bandingkan ya tentunya dosanya lebih besar, kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Fakana fi hadil ayah tahyi'ah linnufus likabuli tahrimihi. Oleh karenanya ayat pertama yang turun ini sebagai persiapan untuk jiwa-jiwa para sahabat, hati-hati para sahabat untuk bisa menerima diharamkannya khamar. Haitsu innal aqla yaqtadi an la yumaris syai'an ismuhu akbar min naf'ihi. Di mana akal akan menerima ya sesuatu tatkala itu diharamkan dikarenakan dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Thumma nazala thaniyan. Kemudian ayat yang kedua yang turun menjelaskan tentang haramnya khamr firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yang kedua belum diharamkan secara mutlak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melarang khamr untuk diminum mendekati waktu salat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Fakana fi hadil ayah tamrin ala tarkihi fi ba'dil awqat wa hiya awqatus salawat. Pada ayat yang kedua di sini ada latihan para sahabat untuk meninggalkan khamr bukan pada seluruh waktu namun pada waktu-waktu mendekati waktu sholat. Summa nazala thalithan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah larangan secara total. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, ansab, azlam, ya, semua berbagai macam bentuk perjudian rijsun. Semuanya adalah najis min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun maka tinggalkanlah jauhkanlah agar kalian beruntung innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun sesungguhnya syaitan menginginkan agar menjadikan di antara kalian permusuhan dan kebencian disebabkan karena khamr dan maisir dan juga menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat maka tinggalkanlah khamr dan perjudian wa Allah wa rasul wahdharu taatilah Allah dan taatilah rasul dan hati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Jika kalian berpaling, ketahuilah sesungguhnya utusan kami tugasnya adalah untuk menyampaikan penjelasan kepada kalian. Fa kana fi al ayat al-man'u <clears throat> min al-khamri man'an batan fi al awqat. Larangan yang ketiga ini didapatkan larangan dari khamer secara total di seluruh waktu. Ba'daan huyiat an-nufus setelah jiwa benar-benar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua larangan sebelumnya. Yang pertama bahwa kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian yang kedua tidak boleh mabuk dalam keadaan solat. Tidak boleh minum khamar mendekati waktu waktu solat. Kemudian tatkala jiwa mereka sudah siap, maka kemudian Allah perintahkan mereka untuk meninggalkan khamar secara keseluruhan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ini hikmah yang keempat yang disebutkan di sini di antara hikmah-hikmah tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit ya agar sampainya manusia kepada puncak kesempurnaan dengan cara yang tidak memberatkan mereka. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah selanjutnya kita berbicara tentang tertib Al-Qur'an. Urutan Al-Qur'an. Urutan surat dan ayat di dalam Al-Qur'an. Tartibul Quran tilawatuhu talian ba'dhuhu ba'dan hasba, hasbama huwa maktubun fil masahif wa mahfudun fis sudur. Yang dimaksud dengan tartibul Quran adalah membaca Al-Quran sebagiannya mendahului sebagian yang lain sesuai dengan yang tertulis di dalam mushaf-mushaf dan terjaga di dada-dada para hufat. Wahuwa salah satu anwa Dan ini ada tiga macam An-naw'ul awal tertibul kalimat bihaitsu takunu kullu kalimah fi min minal ayah. Urutan yang pertama, bagaimana urutan yang benar dari Al-Qur'an? Yang pertama adalah mengurutkan kata-kata yang ada di dalam satu ayat di mana setiap kata menempati tempatnya di dalam satu ayat tersebut. Tidak boleh dimajukan, tidak boleh diundurkan. Wa hadza thabitun bin nas wal ijma. Dan urutan kata-kata dalam satu ayat tersebut itu sudah ijma dan juga sudah nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wala mukhalifan fi wujubihi wa mukhalafatihi dan kita tidak mengetahui ada sesuatu yang atau ada yang menyelisihi kewajiban dan juga haramnya untuk menyelisihi urutan ini artinya tidak ada di kalangan para sahabat yang mereka kemudian menyelisihi urutan tersebut tatkala sudah disebutkan bahwa urutannya harus benar satu kata dengan kata yang berikutnya tidak boleh dibolak-balik. Dan itu nas dan juga ijma para sahabat. Dan ternyata tidak ada sahabat pun yang menyelisihi ijma ini. Oleh karenanya ia mengurutkan satu ayat dengan kata-kata yang sudah disebutkan dengan nas dan ijma tersebut hukumnya adalah wajib dan sebaliknya haram untuk menyelisihi urutan tersebut fala yajuz an yaqra Allahu alhamdu rabbil alamin. lillahi lillahil hamdu rabbil alamin. Ya, harusnya alhamdu lillahi rabbil alamin. Kemudian dimajukan lillahi menjadi lillahil alhamdu rabbil alamin badalan min alhamdu lillahi rabbil alamin. Maka yang demikian tidak boleh, hukumnya haram. An-naw'u tartibul ayat bihaitsu takunu kullu ayah fi mawdhi'iha minas surah. Adalah mengurutkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan setiap ayat menempati posisinya, urutannya sesuai dengan urutan ayat-ayat yang ada dalam satu surat. Wa hadza sabitun bin nas wal ijma. Ini sama dengan sebelumnya, ini juga sudah ditetapkan dengan dalil dan ijma' bahwa wajib alal qawlir rajih Dan ini hukumnya wajib Ya Dari perkataan yang rajih Ada sedikit khilaf Tetapi Yang rajih adalah ini Wa tuhramu mukhalafatuhu Dan diharamkan untuk menyelisihi Urutan tersebut La yajuz an yaqra Yang tidak boleh untuk membaca Maliki yaumiddin ar-Rahmanir Rahim Padahal Ar-Rahmanir Rahim itu ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kemudian diakhirkan Maliki Yaumiddin dimajukan, maka yang demikian tidak boleh hukumnya tidak boleh bahkan haram. Fa fi sahih al-Bukhari anna Abdullah ibn Az-Zubair qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala wal ladina yatawaffawna minkum ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج Disebutkan bahwa Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Uthman bin Affan dalam firman Allah dan orang-orang yang meninggalkan istri-istri mereka ya <clears throat> maka wajib bagi mereka untuk berwasiat dan untuk memberikan nafkah selama haul selama satu tahun ghairu ikhrad dan tidak boleh mengeluarkan dari rumah tersebut. Ini berbicara tentang iddahnya seorang istri yang ditinggal mati suami. Pada ayat ini Al-Baqarah 240 disebutkan iddahnya adalah satu tahun diberi nafkah dan tidak boleh di, <clears throat> diusir atau dikeluarkan dari rumah suami yang sudah meninggal. Qad nasakhaha nasakhatha al-ayatul ukhra. <clears throat> Ternyata Al-Baqarah 240 ini sudah dimansuh dengan ayat yang lain. Dan ternyata ayat yang menjadi nasih yang memansuhkan itu ayat yang ada urutannya sebelumnya Al-Baqarah 234. 234 padahal yang mansuh ya itu datang setelahnya 240. Walladina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan ya orang-orang yang wafat sehingga mereka meninggalkan istri <clears throat> maka mereka tarabbus mereka iddah selama arba'ata ashurin wa ashra selama 4 bulan sepuluh hari 4 bulan sepuluh hari ini memansuh apa yang disebutkan tadi dalam 240 tadi yaitu satu tahun Wa qablaha fitilawah. Qala falima taktubuha. Ya. Maka pertanyaan dari sahabat Abdullah ibnu Zubair dan ayat yang kedua ini ya fitilawah dari segi bacaan itu diletakkan sebelumnya yaitu 230 34 urutannya sebelumnya Falima taktubuha, kenapa ditulis demikian? Kenapa tidak dikembalikan urutannya dibalik? Yang 240 itu diakhirkan dan 234 itu eh, 234 itu diakhirkan dan 240 dimajukan. Qala Utsman maka dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya bna akhi la ughayyir syai'an minhu min makanihi Wahai putra saudaraku, aku tidak akan merubah sedikit pun susunan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini dalil bahwa tidak boleh memajukan dan mengundurkan ayat satu dengan ayat yang lain. Urutan kata dan juga urutan ayat itu sudah nas dan ijma, tidak boleh dirubah. Ya. Warawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud An-Nasa'i wa Tirmidzi min hadis Utsman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar dawatil adad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepadanya surat-surat dari Al-Qur'an yang memiliki jumlah ayat yang ada di dalamnya fakana idza nazala alaihi asy eh, tatkala turun sebagian dari beberapa ayat tersebut da'a ba'dha man hmm. kana yaktubu. Maka Nabi memanggil sebagian sahabat yang biasa mereka mencatat Al-Qur'an. Fayaqul maka Nabi mengatakan, "Dha'u hadhil ayat fi surah allati yuzkaru fiha kada wa kada." Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut letakkanlah ayat-ayat ini di dalam surat ini yang disebutkan di dalamnya ayat ini dan ini. Artinya apa? Susunan ayat tersebut yang menentukan siapa? Nabi saw Alaihi Wasallam. Yang mengurutkan siapa? Ayat-ayat tersebut Nabi saw Alaihi Wasallam. Nabi yang langsung mengurutkan mengurutkan ayat-ayat tersebut. Ya, ketika turun ayat, beberapa ayat Nabi langsung memerintahkan letakkan ayat ini di surat ini, urutannya setelah ayat ini sebelum ayat ini. Nabi saw alaihi wasallam yang menentukan ya peletakan urutan daripada ayat tersebut. An-naw'u tsalits tartibu as-suwar bihaitsu takunu kullu surah fi mawdhi'iha minal mushaf. Mengurutkan surat di mana setiap surat menempati pada urutannya masing-masing dari surat yang pertama sampai dengan surat ke-114. Wahada sabit bil istihad falayakunu wajiban. Sedangkan ini yang ketiga, urutan surat satu dengan yang lain. Ini bukan dengan nas, bukan dengan ijma, tetapi urutan ini adalah istihad dari para sahabat. Ya, urutan surat-surat ini adalah istihad dari para sahabat. Oleh karenanya, urutan ini tidak wajib. Ya, urutan satu surat dengan surat yang lain ini urutannya tidak wajib. Artinya kalau seorang membaca dalam Al-Qur'an ya, terbalik-balik satu surat dengan surat yang lain bagaimana? Boleh. Ya, rakaat pertama membaca An-Nas, rakaat kedua Al-Kafirun misalnya. Boleh. Ya. Kenapa? Karena urutannya ini tidak tidak wajib. Waqad wahada thabit bil istihad fala yakunu wajiban wa sahih Muslim an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam qara'a an-nabi al-Baqarah thumma nisa thumma Ali Imran. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bacaannya adalah Al-Baqarah selesai kemudian membaca Ali Imran sampai selesai, kemudian baru membaca ya an selesai baru kemudian baca Ali Imran. Ya, kita yang tidak tahu hadis ini dikiranya perawinya terbalik menyebutkannya ya. Dikiranya harusnya Al-Baqarah, Ali Imran kemudian an Padahal memang demikian yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak urut. Membaca Al-Baqarah dulu, baru an ya surat yang keempat, baru kemudian kembali lagi ke Ali Imran, surat yang ketiga. Wa rawal Bukhari ta'liqan anil Ahnaf riwayat Bukhari juga muallak dari Al-Ahnaf annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fil thaniyah bi Yusuf au Yunus. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca rakaat pertama dengan Al-Kahfi dan rakaat yang kedua surat Yusuf atau surat Yunus padahal kedua surat ini adalah ya datang lebih duluan daripada surat Al-Kahfi. Wa zukira annahu sallama Umar bin Al-Khattab as-subha bihima dan disebutkan juga riwayat bahwa beliau juga membaca Al-Kahfi dan Yunus maupun Yusuf itu dalam surat salat subuh bersama dengan sahabat Umar bin Al-Khattab. Qala Syekhul Islam Taimiyah tajuz qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Ibnu Taimiyah menyebutkan rahimallahu taala boleh untuk membaca surat ini sebelum surat ini kada fil kitabah demikian juga di dalam penulisan ya seorang yang menulis surat sampai selesai ditulis lagi surat yang berikutnya boleh itu tidak berurutan Oleh hada tanawwa'at masahifu as-sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha oleh karenanya mushafnya para sahabat itu bermacam-macam di dalam mengurutkan satu surat dengan surat yang lain lakin lamma tafaqu 'ala al-mushaf fi zamani Utsman radhiyallahu anhu namun tatkala mushaf sudah disepakati di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sura hadza mimma sannahul khulafa ar-rasyidun. Maka urutan 1 sampai dengan terakhir 114 ini termasuk sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Wa qad dalal hadis ala anna lahum sunnah yajibu ittiba'uha sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa para sahabat, para khulafa ar-rasyidun mereka memiliki sunnah yang wajib untuk diikuti. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. <clears throat> Pembahasan selanjutnya terkait dengan kitabatu Al-Qur'an wa jam'uhu. Bagaimana penulisan Al-Qur'an dan bagaimana pengumpulan Al-Qur'an. kitabati Al-Qur'an wa jam'ihi thalathu marahil. Ya, dalam penulisan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an ada tiga marhalah. Ya ada tiga tahapan Al-ula fi ahdin Nabi Penulisan Al-Quran pertama kali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana al-i'timad fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi akthar min al-i'timad 'ala al-kitabah. Bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada marhalah ini, ya yaitu dijaga dengan hafalan itu lebih banyak daripada bersandar kepada tulisan. Dikuwati Zakirah karena kuatnya hafalan para sahabat. Wasur'ati al-hifd cepatnya para sahabat menghafal. Wakillatil katibin wa wasaili al-kitabah sedikitnya orang yang bisa menulis dan juga ya eh, wasilah-wasilah untuk menulis ya peralatan menulis. Walidzalika lam yujma' fi mushaf. Oleh karena Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikumpulkan di dalam satu mushaf, dalam satu Al-Qur'an. Balkana man sami'a ayah hafidhaha. Akan tapi seorang yang mendengar satu ayat dia segera menghafalnya. Au katabaha fima tayassara lahu min usubi an-nakhli atau satu ayat yang ia dengar segera ia tulis. Ya. Ditulis di pelepah kurma wariqa al-julud ditulis di kulit binatang wali khauf al-hijarah ditulis di bebatuan ya wa kasri al-aktaf di potongan-potongan yang bisa dituliskan di dalamnya tulisan tersebut wa kanal qurra adadan kabiran. Dan para qurra di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat besar. Fabi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 70 orang sahabat mereka dijuluki sebagai Al-Qurra Fa'arada Hayyan min Bani Sulim tatkala dihadapkan kepada Hayyan min Bani Sulim, Ri'il taqwan sampai pada Bi'r Ma'unah faqataluhum maka kemudian mereka ingkar dengan perjanjian tersebut kemudian mereka membunuh 70 sahabat tersebut. Wa fis sahabah ghairuhum kathir. Selain 70 hufadul Quran, 70 sahabat yang qurra yang menghafal Al-Quran tersebut masih banyak sahabat lain yang menghafalkan Al-Quran Kal khulafa al-arba'ah Khulafa Ya khalifah empat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Abdullah ibn Mas'ud Salim Maula Abi Hudhaifah Wa Ubay bin Ka'ab Wa Mu'ad bin Jabal Wa Zaid bin Thabit Wa Abu Darda Ya ini semuanya adalah para huffad Para kurra Sahabah Inilah penulisan Al-Quran pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-marhalah athaniyah fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu fi sanati thaniyah asyarah minal hijrah di tahun ke-12 Hijriah. Ya, dua tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabuhu annahu kutila fi waq'ati al-Yamamah adadun kabir minal qurra sebab pengumpulan dan penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar karena terbunuhnya banyak di kalangan sahabat pada kejadian perang Yamamah. Di antara mereka yang terbunuh Salim Maula Abi Hudzaifah. Ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhi al-Qur'an minhum. Beliau adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, seorang salah seorang dari orang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil Al-Quran darinya. Fa'amara Abu Bakar bijam'ihi li'alla yadhi' Maka Abu Bakar memerintahkan ya untuk mengumpulkan Al-Qur'an agar tidak hilang. Fa fi sahih Al-Bukhari anna Umar bin Khattab asyara ala Abi Bakar bijam'il Qur'an ba'da waq'atil Yamamah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Qur'an setelah kejadian waq'atu al-Yamamah, perang Yamamah. Fatawaqqaf. Abu Bakar tawakuf. Ya, terdiam. Falam yazal Umar yuraji'uhu namun Umar terus mengingatkan. Umar bin Khattab terus mengingatkan kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Qur'an. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakar lidalika sampai benar-benar Abu Bakar radhiyallahu anhu dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima usulan tersebut. Fa arsala ila Zaid bin Thabit maka beliau segera mengutus Zaid bin Thabit fa'atahu wa indahu Umar ia pun datang kepadanya dan bersama dengan Umar di situ faqala lahu Abu Bakar maka Abu Bakar berkata kepadanya innaka rajulun syab akil la natahimuk. sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak menuduh kamu, artinya tidak mendapati kamu dengan akhlak yang tidak baik. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan engkau wahai Zaid bin Thabit, engkau juga menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba al-Qur'an fajma'ahu, maka carilah. Tatabbu itu mencari dengan sungguh-sungguh ya. Kumpulkanlah, carilah Al-Qur'an, kemudian kumpulkanlah Qala tabba'tu al-Qur'an wa ajma'uhu al usub wal likhaf suduri ar-rijal. Maka aku segera tatabbu, aku segera mencari-cari Al-Qur'an, aku kumpulkan ya dari semua catatan-catatan yang ada dalam semua tulisan-tulisan Al-Qur'an dan termasuknya di dada-dada manusia. Aku pun mengambil dari semua yang menghafalkan Al-Qur'an. Fakanat as-suhuf 'inda Abi Bakar setelah itu ditulis, maka kemudian mushaf tersebut ada bersama dengan Abu Bakar hatta tawaffahu Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Bakar. Thumma inda Umar fi hayatihi. Kemudian juga setelah wafatnya Abu Bakar maka kemudian ada bersama dengan Umar sepanjang hidupnya dijaga Al-Qur'an tersebut. Thumma inda Hafsah binti Umar. Kemudian setelah di masanya Umar kemudian diserahkan kepada putrinya Hafsah binti Umar. Rawahul Bukhari mutawalan disebutkan dalam Sahih Bukhari kisah yang panjang. Waqad wafaqal muslimun Abu Bakar ala dalika wa adduhu min hasanatihi. Kaum muslimin para sahabat semuanya sepakat. Ya, para sahabat orang-orang setelahnya para tabi'in semuanya mendukung apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar bahkan mereka menganggap ini bagian daripada kebaikan Abu Bakar hatta qala Ali radhiyallahu anhu sampai didengar perkataan Ali radhiyallahu anhu a'dhamun nasi fil masahif ajran Abu Bakar manusia yang paling besar pahalanya terkait dengan pengabdiannya kepada mushaf kepada Al-Qur'an adalah Abu Bakar rahmatullah ala Abi Bakar rahmat Allah atas Abu Bakar Huwa awalu man jama'a kitab Allah Dialah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran Al-Marhala al, al في عهد Amirul المؤمنين عثمان bin Affan radhiyallahu anhu sanatil khamisah wal 20 penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an yang terakhir yang ketiga di masanya Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di tahun ke 25 Hijriah di zamannya Abu Bakar di tahun 12 Hijriah Selang 13 tahun setelahnya baru kemudian dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah selesainya khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. sababu ikhtilafin nas fil qiraati bihasbi ikhtilafi as-suhuf alati fi aidi as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sebab pengumpulan ini kenapa Utsman bin Affan tergugah untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk menuliskan kembali Al-Quran, terjadinya ikhtilaf nas, terjadinya perselisihan di antara manusia dalam kiraah di dalam membaca Al-Quran, bermacam-macam bacaan. Bihasbi ikhtilafi suhuf, sesuai dengan mushaf mereka yang berbeda-beda. Alat TVID sahabah yang ada di tangan para sahabat dan ternyata mushafnya berbeda-beda. Fakhifat al-fitnah maka ditakutkan akan terjadi fitnah yang sangat besar. Fa amara Utsman an tujma as-suhufu fi mushafin wahidin maka Utsman segera memerintahkan kepada para sahabat agar semua mushaf yang ada dikumpulkan dan kemudian dijadikan menjadi satu mushaf saja. Li alla yakhtalifan nas agar manusia tidak khilaf, tidak berselisih dalam Al-Qur'an. Fa yatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu sehingga mereka akan berpecah belah di hadapan kitab Allah dan mereka pun saling berselisih di hadapan kitab Allah. Dalilnya adalah fi sahih al-Bukhari anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Utsman min fathi Armenia wa Azerbaijan tatkala Hudzaifah bin Yaman pulang dari ya membuka Armenia dan Azerbaijan waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qiraah dan <clears throat> Hudzaifah bin Yaman kaget dengan perselisihan yang ada di kalangan para sahabat di kalangan para tabi'in faqala ya amirul mu'minin maka Hudzaifah segera mengatakan wahai amirul mu'minin adrik hadhil ummah Segera selamatkan umat ini qabla an yakhtalifu sebelum mereka berpecah belah fil kitab pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf al-Yahud wan Nasara sebagaimana perpecahan Yahudi dan Nasrani. arsala Utsman ila Hafsah, maka Utsman segera mengutus utusannya kepada Hafsah. An arsili ilaina bil mushaf bis suhuf agar Hafsah binti Umar mengirimkan mushaf yang ia pegang dari bapaknya dari Umar bin Khattab yaitu mushaf yang ditulis oleh Abu Bakar tadi setelah selesai Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar Umar wafat dipegang oleh putrinya Hafsah binti Abi binti Umar dan kemudian diambil oleh Utsman bin Affan nansakhuha fil masahif kita akan menulis memperbanyak mushaf yang ada pada Hafsah binti Umar, kita perbanyak, kita nasakh, kita perbanyak. Tsumma narudduha ilaik. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Hafsah. fa'alat maka diizinkan oleh Hafsah. Fa amara Zaid bin Thabit kemudian Utsman bin Affan merintahkan Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham fanasakhuha fil masakhif maka kemudian mushaf yang ada pada Hafsah kemudian ditulis diperbanyak oleh mereka para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan wa thalathah Qurasyiyin. Empat penulis Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan ini satu orang Ansori dan tiganya adalah Kurasi. Ya, yang tiga dari kabilah Quraisy, sedangkan satu itu dari dari Ansori dari Madinah, sahabat Ansor. Asli penduduk Madinah. Wakala Utsman lirahdi thalathah al-Qurasyyin, maka Utsman mengatakan kepada tiga orang Quraisy tadi, "Idza tum antum wa bin Thabit, jika kalian bertiga berselisih dengan Zaid bin Thabit fi syai'in minal Quran pada sebagian dari ayat Al-Quran faktubuhu bilisani Quraisy maka tulislah dengan lisan Quraisy karena Quraisy adalah lisan yang paling fasih ya Quraisy adalah lisan yang paling fasih yang ada di Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dari dari suku Quraisy suku yang paling bagus bahasanya maka jika terjadi perselisihan antara tiga orang Quraisy dengan satu orang sahabat Zaid bin Thabit, seorang Ansori maka kembalikan perselisihan tersebut kepada bacaan Quraisy. Kenapa? Karena rujukannya adalah kepada Quraisy. Fa inna nazala bilisanihim karena Al-Qur'an pun turun ya dengan lisan mereka, dengan lisan Quraisy. Fa Maka mereka mengerjakan wasiat tersebut hatta idza nasakhu as-suhuf fil masahif ketika mereka selesai menulis mushaf ya dalam beberapa cetakan dalam beberapa Al-Qur'an Radda Utsman ila Hafsah maka mushaf tersebut dikembalikan lagi mushaf aslinya dikembalikan lagi kepada kepada Hafsah namun Utsman sudah memiliki ya salinannya dan banyak wa arsala ila kulli ufuq bi mushafin mimma nasahu maka kemudian Uthman mengirim di setiap penjuru dunia kaum muslimin dikirimkan di sana mushaf yang sudah ditulis kembali ya dari mushafnya Hafsah binti Umar. Wa amara bima siwahu minal Quran fi kulli sahifah aw mushaf an yuhraq. Kemudian ini keputusan Uthman ya setelah mengambil mushaf dari Hafsah radhiyallahu anha, kemudian ditulis ulang, diperbanyak, kemudian dikirim di segala penjuru kaum muslimin. Maka kemudian beliau memerintahkan semua mushaf, semua tulisan, semua Al-Qur'an yang bukan ya diambil dari mushafnya Hafsah, maka semuanya dihilangkan, semuanya dibakar. Ya, semuanya dihilangkan, semuanya dibakar. Waqad fa'ala Uthman hada ba'da an istasyara as-sahabah keputusan Utsman ini bukan keputusan pribadi tetapi setelah musyawarah dengan para sahabat. Lima rawi Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu qol sebagaimana disebutkan riwayat Ibnu Abi Dawud dari sahabat Ali bin Abi Talib annahu qala wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa an mala'in minna Ali bin Abi Thalib mengatakan demi Allah tidaklah beliau melakukan perbuatan ini ya kecuali an malain minna kecuali setelah musyawarah kepada ya malak jamaah kepada para sahabat minna di antara kami qala ara an najma an nas ala mushafin wahid dia mengatakan aku memiliki pandangan aku ingin mengumpulkan manusia pada satu mushaf fala takunu furqatan wala ikhtilaf sehingga setelahnya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi perbedaan. Kulna na'am aw ni'ma fa ni'ma ma ra'aita. Para sahabat kemudian mengatakan, sungguh indah apa yang engkau engkau pandang, sungguh bagus apa yang ingin engkau kerjakan. Waqala Mus'ab bin Sa'ad adraktu nas mutawafirin hina harraka Utsman al-masahif Aku dapati manusia jumlah mereka sangat banyak tatkala Utsman membakar mushaf-mushaf selain mushafnya Hafsah yang sudah digandakan tadi. Fa'ajabahum dzalika dan para sahabat semuanya takjub, semuanya senang, setuju dengan perbuatan tersebut. Auqala lam yungkir dzalika minhum ahad tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat dari kaum muslimin yang mengingkari istihad Utsman bin Affan wahwa min hasanati Amiril mu'minin Utsman radhiyallahu anhu. Inilah termasuk dari ya jasa Utsman bin Affan, kebaikan Utsman bin Affan. Allati wafaqahu al-muslimun 'alaiha di mana ini disepakati oleh kaum muslimin semuanya. Wa kanat mukammilah li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar. Dan ini menyempurnakan apa yang telah dikumpulkan oleh khalifah Rasulullah yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini kita dapatkan ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa ya kemuliaan, kesempurnaan dan juga keagungan jasa dari siapa? Utsman Utsman bin Affan. Ya, kita tahu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah atas ya musyawarah dari para sahabat semuanya, kesepakatan para sahabat semuanya. Oleh karena semua kisah yang merendahkan Utsman bin Affan itu adalah kezaliman ya bahkan bisa sampai pada kekufuran. Kenapa? Karena begitu mulianya para sahabat semuanya, apalagi para khulafa ar-rasyidun yang dijamin oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun mereka berempat. Al-mahdiyun yang mereka mendapatkan hidayah min ba'di setelah wafatku. Tamassaku biha, peganglah kuat-kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Siapa mereka? Empat khalifah ini. Maka semua yang merendahkan para khulafa ar-rasyidun sungguh itu adalah ya satu keboliman, satu kekufuran kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Eh, saya sebutkan pembahasan tadi Ikhwan dan akhwat saya ingatkan tadi karena di luar banyak sekali yang merendahkan para sahabat. Banyak yang kemudian ya mencela para sahabat dengan kebodohan mereka. Mencela para sahabat apalagi Uthman sangat direndahkan sekali. yang dikatakan seorang syekh yang tua renta, yang tidak adil, yang nepotisme, yang yang yang banyak sekali. Waliyadubillah Ya sungguh ini adalah satu ya dosa yang sangat besar kepada para sahabat yang mulia orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakar radhiyallahu anhu perbedaan antara ya bagaimana penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an di zamannya Abu Bakar dengan di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Annal gharda min jam'ihi fi ahdi Abi Bakar Taqyidul Quran kulluhu majmu'an fi mushaf. Tujuan dikumpulkannya Al-Quran, ditulisnya Al-Quran di zamannya Abu Bakar adalah takyidul Quran, mengikat Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Majmu'an fi mushaf, semua terkumpul dalam satu mushaf. Tidak terpisah-pisah surat ini di tulisan ini, surat yang lain ditulis di tembok, surat yang lain ditulis di kulit dan seterusnya terpisah-pisah. Maka tujuan pengumpulan Abu Bakar adalah mengumpulkan dalam satu mushaf. Hatta la yadhi' min husay sehingga tidak ada yang hilang ayat-ayat tersebut duna an yahmil annas 'alal ijma' ala mushafin wahid. Namun belum mengajak manusia untuk ijma' dengan satu mushaf. Makanya musafnya masih berbeda-beda sehingga terjadi ikhtilaf yang kemudian dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wadhalika annahu lam yadhhar atharun li ikhtilafi qira'atihim yad'u ila hamlihim 'ala al-istima' fi mushafin wahid atau ala mushafin wahidin. Karena di zamannya Abu Bakar belum nampak perpecahan, perselisihan atau pengaruh dari perselisihan tersebut yang akan membahayakan sehingga mengharuskan Abu Bakar untuk mengumpulkan dengan satu mushaf, sedangkan mushaf yang lain kemudian dihilangkan. Ini belum ada tuntutan seperti itu. Belum ada kebutuhan seperti itu. Kebutuhannya adalah cukup untuk dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga tidak tercecer. Wa amal ghardu min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu fahuwa taqyidul Qur'an kullihi majmu'an fi mushafin wahid tujuan pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah yaitu mengumpulkan Al-Qur'an semuanya dalam satu mushaf yahmilun nasa 'alal istima' alaihi dan kemudian selain satu mushaf tersebut semuanya dihilangkan sehingga semuanya bersepakat di atas satu mushaf tersebut lidhuhuril athar al-mukhif bikhtilafi al-qiraat karena pengaruh yang sangat membahayakan ya nampak di sana tanda-tanda yang sangat membahayakan dari perselisihan para sahabat terkait dengan qiraat maka kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf sedangkan yang lain kemudian dibakar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة الأذمى للمسلمين dan nampak sekali natijah ya hasil buah dari dikumpulkannya Al-Quran di dalam satu mushaf, sungguh maslahat yang besar untuk kaum muslimin min istima'il ummah wa tifakil kalimah wa hululil ulfah wa ndafa'at bihi mafsadah kubra min tafarrukil ummah wa ikhtilafil kalimah wa suwi al-baghdha wal adawah apa yang didapatkan dengan dikumpulkannya dalam satu mushaf satu maslahat uzma di kalangan kaum muslimin setelahnya hingga di zaman kita sekarang yaitu istimaul ummah terkumpulnya persatuan umat ittifaqul kalimah sepakatnya mereka semua dalam satu kalimat wahululi al ulfah di mana mereka saling berlemah lembut saling mencintai demikian juga mafsadah kubro bisa dihilangkan dari mereka apa itu mafsadah kubro tafarrukul ummah pecah belahnya umat ikhtilaful kalimah, berselisihnya mereka dalam kalimat dan juga tersebarnya permusuhan dan juga kebencian di kalangan kaum muslimin karena perbedaan mushaf yang ada. Itu semua bisa dihilangkan karena maslahat uzma satu maslahat besar yang didapatkan dari apa yang diputuskan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Waqad baki ala makan alaihi hatta al-an muttafaqun alaih bainal muslimin mutawatiran bainahum dan sampai sekarang ini kita dapati Al-Qur'an muttafaq alaih disepakati semuanya bainal muslimin di antara kaum muslimin mutawatiran dalam keadaan mutawatir semua riwayatnya yatalaqahu as-saghir anil kabir terus demikian bersambung silsilah tersebut yang kecil mengambil dari yang besar dan terus menerus. Lam ta'bath bihi aidil mufsidin tidak pernah dipermainkan oleh orang-orang yang merusak. Walam tatmashu ahwa'u az tidak pernah dihapus oleh orang-orang ahli ahwa yang zaighin yang mereka uh, menyeleweng. Falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin maka segala puji bagi Allah Rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum Itulah mushaf ya Al-Qur'an yang ditulis dan dikumpulkan dengan tiga periode tiga marhala di zaman Nabi di zamannya Abu Bakar dan kemudian di zamannya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan setelah di zamannya Uthman maka kaum muslimin semuanya sampai sekarang sepakat di atas satu mushaf. Bagaimana dengan mushaf yang berbeda-beda kiraahnya? Itu yang beda kiraahnya, tapi semuanya sepakat. Ada kiraah sab'ah, ada kiraah Ashroh, yang mutawatirah maupun yang sahihah, itu semuanya sepakat. Sehingga kalaupun kita dapati berbeda bacaan kira-kira atau hafsin an asim Al-Quran kita, kita dapati di negeri lain di sana kiraatu waros, ya. Di tempat lain lagi kiraatu kolun, di tempat lain lagi dengan berbagai macam kiraah. Iya, berbeda, tetapi semuanya mutawatir dan semua disepakati kaum muslimin tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, sehingga perbedaan-perbedaan kiraah tadi adalah perbedaan cara membaca, bukan perbedaan Al-Qur'an, bukan perbedaan ayat, bukan perbedaan jumlah dan yang lainnya tidak ada sama sekali. Hanya berbeda dalam kiraah. Ya, dan itu pun semuanya mutawatir, semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat yang lemah apalagi. Ya, tujuh qiraah semuanya mutawatir, sedangkan tiga tambahannya untuk sepuluh, tiga tambahannya itu semuanya sahihah. Ya, sehingga semuanya ya bisa dipertanggungjawabkan, semuanya benar. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini yang kita kaji pada pertemuan kita di hari ini. Kita selesai dari pembahasan pertama yaitu Al-Qur'an sisa satu pembahasan yaitu at-tafsir ya. At-tafsir insyaallah kita selesaikan di hari esok biidznillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Insyaallah. Allahumma amin. Demikian ikhwan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>